Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita terhadap hadis yang ke-8 sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama mengulang kembali muzakarah, murajaah. Hadis yang pertama sampai hadis yang ke-7. Namun caranya tidak semuanya membaca, hanya beberapa enam di antara kalian yang anak tunjuk jadi siap-siap saja. Mulai hadis yang pertama sampai hadis yang ketujuh. Semuanya mudah dihafal dan antum hampir semuanya menghafalnya dan bisa dikatakan sudah mutkin bagi yang mutkin. Kemudian mungkin ada juga di antara kalian yang lupa tidak masalah yang penting bisa. Nah barakallahu fikum. Untuk hadis yang pertama antum bacakan hadis pertama. Umar bin Hasan siapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dah. PR buat antum sekarang hari Rabu ya. Berarti hari Senin nanti atau setoran hadis pertama. Hari Senin setoran hadis pertama. Baik. Baik insyaallah. Insyaallah. Ayo eh, na'am. Hadis pertama berarti antum sudah siap? Apa enggak? Ayo bismillah. Bismillah. الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالناس وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها أو يمكن ينجيها فهجرته إلى ما هجر إليه متفق عليه نعم Apa? Antum hadis yang kedua Barakallahu fiikum anda lihat ya, hari Senin nanti hari pertama ya siapkan ya. hari yang kedua, antum udah hafal belum saya Nah, baca yang suara keras, lantang, gamblang, jelas. Bismillah. Ahsanta barakallahu fikum. Hadis yang ketiga antum. Bismillah. Nah, asan tabarakallah fiikum. Kemudian yang keempat antum. ها ايضا ايوه خلاص ايوه بقدر apa? Ah. Nah, ada kom? Inna ahadakum ya'malu bi ahli jannah. Apa? Wa ma bainahu wa bainaha illa dirham. Asbana kitabu Nah, barakallahu fiikum. Hadis yang kelima, antum Ahsanta barakallahu fikum. Hadis yang keenam. Nah, barakallahu fikum. Antum dah siap? Enam? Hah? Siap belum? Hah? Ya, bismillah. Santai aja, santai aja. Langsung harus seperang itu. Faman takut. matahari mau ini bolak-balik. Oh. Mulanya diam bagian. Oh. inna likulli malikin hima. Sudah awal belum? Ulang lagi ini ya. Ayo nah, mantum baca yang jelas, kamu ulangi. Naam, yang ketujuh antum Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wal kitabi wal rasuli wal a'immatil muslimin wa ammatihim. Wa Na'am barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuk ke hadis yang ke-8. Cuman ingat baik-baik hadis yang sudah antum hafal itu diulang-ulang. Waktu-waktu kosong dimanfaatkan untuk murajaah barakallahu fikum. Jangan digunakan untuk kelompar-kelampir. Paham ya? Nah, mundar-mandir kemudian banyak ngobrol itu dikurangi barakallahu fikum. Yang jelas pegang itu mata arba'in namanya dan pelajaran-pelajarannya lain diulang-ulang. Nah, biar nanti mungkin barakallahu fikum antum selesai arba'in namanya bisa dikatakan mungkin semuanya, kan bagus. Jangan sampai antum dah hafal kemudian hilang semuanya. Naam. Diulang-ulang barakallahu fikum. Hayatul ilmi mudzakaratu. Hidupnya ilmu itu ya diulang-ulang. Hah? maksudnya? Ya na'am barakallahu fikum. Qala al-muallifu atsabahullah rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatullahi alaihi Al hadits tsaminu pelajaran atau hadis yang kedelapan Perhatikan baik-baik. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau sahabiyun jalil, Abu Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah." wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Ingat-ingat baik-baik makna la ilaha illallah apa maknanya? Bahasa Arabnya apa? Apa makna la ilaha illallah? La ma'budah La ma'budu bihaqqin illallah. Jangan sampai lupa itu, ingat-ingat terus. Nah, sudah kita lewati kan satu paket yang harus antum hafal, satu paket yang harus antum hafal, yaitu maknanya, rukunnya, syaratnya. Paham ya? Nama itu diulang-ulang terus. La ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Persaksian yang berikutnya wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Setelah itu apa? Wa yuqimus shalah dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah azza wa jal. Artinya apa? Apabila mereka sudah melakukan syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat, maka sungguh mereka semuanya sudah terjaga ku apa? harta harta mereka, darah-darah mereka, maksudnya nggak diambil. Kecuali apa? Kecuali dengan hak Islam. Maksudnya kalau nggak mau bayar zakat baru didatangi, diambil zakatnya. Maksudnya. Kemudian hak Islam yang lainnya contohnya apa? Dia berbuat membunuh orang, kisos. Berhak. Dibunuh juga darahnya ngalir. Paham itu ya? Atau contoh yang lain, rajam. Rajam itu juga hak Islam itu ya. Sehingga kalau dia misalkan berzina, sudah menikah, hukumannya apa di? Rajam. Kemudian murtad. Murtad juga semula darahnya sebelum dia murtad haram. Tapi karena hak Islam mensyariatkan barang siapa yang murtad dari agamanya dibunuh, akhirnya dihalal. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, berubah murtad dari agamanya, maka bunuhlah. Nah, ada pun perhitungan mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ini masuk dalam kategori apa barakallahu fikum? Termasuk enam dakwah yang Rasulullah dakwahkan adalah mendakwahkan tauhid. Dakwah tauhid dakwah pertama kali, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah taala dalam beribadah, tidak boleh menduakan, tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala murni peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.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 Taghut itu seluruh yang diibadahi selain Allah taala. Mungkin berhala, patung, bulan, bintang, intinya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fi din azza wa jalla. perhatikan baik-baik. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang kita baca ini hadis muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jelas sahih hadisnya. Sebelum kita baca barakallahu fikum, kisah yang mungkin antum sering mendengarnya Eh, kisah antara Umar Khattab dengan anaknya. Suatu ketika anaknya yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sebagaimana dalam hadis yang sahih. Naam pernah Rasulullah SAW menanyakan dengan sebuah pertanyaan bahwasanya inna minas syajari syajaratan sesungguhnya pohon-pohon itu ada satu pohon yang pohon tersebut nanti tidak menggugurkan daunnya. Dipermisalkan seperti orang muslim. Nah, akhirnya sebagian mereka menjawab, ada yang mengatakan mungkin itu pohon-pohon yang ada di lembah, yang ada di nah padang pasir atau misalnya. Ternyata Abdullah bin Umar ini sudah terpetik di benaknya itu adalah pohon kurma. Tapi waktu itu beliau nggak menjawab. Jadi Abdullah bin Umar nggak menjawab. Padahal saat itu kalau seandainya dia jawab, bapaknya yaitu Umar senang sekali. Karena sudah menanti-nanti bagaimana anaknya tersebut. Paham ya? Akhirnya apa barakallahu fikum? Abdullah bin Umar menceritakan bahwasannya sebenarnya saat itu sudah terpetik di benakku bahwasannya pohon tersebut adalah nakhlah. Itu pohon apa? Kurma. Akhirnya bapak bapaknya mengatakan, "Kalau seandainya, sungguh kalau seandainya saat itu kamu menjawab, aku lebih mencintai kamu daripada ini dan ini dan ini." Paham ya? Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya barakallahu fikum hafizakumullah, terkadang ada orang itu sudah terpetik di benaknya namun enggak terungkapkan. Padahal yang terpetik itu yang benar gitu loh. Apa maksudnya ya? Dia ditanya, jawabannya nah barakallahu fikum bisa dikatakan dia bisa menjawabnya, cuman apa barakallahu fikum? nah, cuman apa cuman di situ ketika dia ditanya enggak menjawab, tapi sudah terpetik di benaknya. Eh, dan yang terpetik tersebut adalah kebenaran. Apa maksudnya ya? Nah, akhirnya ketika Abdullah bin Umar cerita kepada bapaknya tadi itu, bapaknya mengatakan, "Sungguh aku lebih aku sukai kalau seandainya saat itu kamu menjawab." Yaitu pohon apa tadi? Pohon kurma. Pohon kurma terus saksikan bagaimana pohonnya tidak apa? Tidak berguguran. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Jadi hadis yang mulia ini hadis yang ke-8 adalah hadis bahwasanya na barakallahu fikum hafizakumullah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya Naam untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatannya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala qauluhu sallallahu alaihi wasallam umirtu perhatikan baik-baik ucapan umirtu aku diperintahkan jadi kalau ada sahabat mengucapkan aku diperintahkan tidak lain yang memerintahkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena enggak mungkin kalau misalkan diperintahkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sahabat melalui Rasulullah SAW. Tapi kalau Rasulullah bisa jadi apa? Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang melalui malaikat Jibril alaihissalam. Seperti itu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam umirtu ay amarani Allah Subhanahu wa taala maksudnya Allah taala merintahkan aku fa innar rasula sallallahu alaihi wasallam ya'tamiru bi awamirillah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan dengan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muballighun 'anillah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quranul Karim itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam memiliki berapa sayap? Ah Husain, 600 sayap. Enam ratus sayap ya sudah kita lewati penyebutannya. Nah barakallahu fiikum. Nah, malaikat Jibril digelari dengan apa? Al-Amin. Itu malaikat yang terpercaya menyampaikan wahyunya enggak pernah luput, enggak pernah keliru. Berbeda dengan orang-orang jahat yang mengatakan malaikat Jibril itu salah alamat katanya. Seharusnya wahyu itu diberikan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib, seperti kelompok Syiah Rafidah. Syiah Rafidah mereka meyakini bahwa Jibril itu salah alamat Seharusnya Jibril itu ngasih wahyunya kepada Ali sehingga Ali itulah yang berhak menjadi nabi. Nah, bayangkan itu. Padahal jelas-jelas sudah kita sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah nabi kita. Nah, Rasul kita penutup para nabi dan Rasul. Mahfum Allah, Allah musta'an. Kemudian juga orang-orang Yahud. Orang-orang Yahud benci dengan Jibril alaihissalam. Allah musta'an. Sampai mereka mengatakan, kalau seandainya Al-Quran itu yang nurunkan bukan Jibril. Niscaya kami beriman katanya. Allah musta'an. Ini bohong. Orang-orang Yahud mereka pandai memutarbalikkan fakta. Nah, barakallahu fikum, pandai memutarbalikkan fakta sehingga apa walaupun dia mengucapkan seperti itu, nah biasanya adalah kebohongan yang muncul dari mereka. Allahu musta'an. Ikhwan fi din azza wa Kita lanjutkan barakallahu fikum. Wa kadzalika sa'irul anbiya wa mursalin. Seperti itu pula seluruh nabi dan rasul. Perhatikan seluruh nabi dan rasul mereka adalah muballighun. Innama hum muballighun 'anillah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan dari Allah taala. Jadi nabi dan rasul mereka adalah orang-orang yang menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau ada orang ngaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, antum pernah dengar mas dulu di Indonesia pernah ada orang yang Nabi kan perempuan lagi. Jangan percaya, nggak ada Nabi perempuan itu. Paham ya? Nggak ada Nabi perempuan. Nabi itu adalah lelaki dan itu pun sudah ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Mahum, sangat disayangkan barakallahu fikum. Cuman yang namanya sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala Hatta walaupun ngaku nabi pun ada pengikutnya. Sudah perempuan ngaku nabi pengikutnya ada. Allah musta'an. Yang namanya kebatilan seperti itu. Yang namanya kesesatan walaupun sudah tahu itu sesat, tapi pengikut pasti ada. Pengikut pasti ada. Sunnatullah jalla wa ala. Yang Rasulullah mengatakan bahwasannya tiba ba'di akan datang setelahku salasuna kadzabun. 30 orang pendusta. Kemudian Rasulullah mengatakan kullu kullu wahidin minhum yad'i annahu nabi. Masing-masing salah satu di antara 30 orang tersebut mengaku-ngaku nabi. Aku nabi katanya. Nah, barakallahu fikum. Hingga di zaman para sahabat ada yang diperangi yaitu Musailimah al-Kadzdzab. Musailimah al-Kadzdzab itu mengaku nabi. Allah musta'an. Hingga diperangi pada nah peperangan yang kita kenal perang apa? Hah? Eh, Ayo nam. Berbalangan nama apa? Apa? Hamamah. Yamamah. Eh, dikenal dengan Yaumul Yamamah. Peperangan yang dikenal Yaumul Yamamah itu peperangan ketika melawan eh, untuk membunuh Musailimah al-Kadzdzab ini, Musailimah al-Kadzdzab, pendusta dia. Allahumma musta'an. Nasallahu salamata al afiyah. Sekarang sudah nggak nggak asing lagi ya dalam artian kalau seandainya ada orang aku nabi nggak usah percaya sudah. Walaupun katanya bahwa kitab suci nemu nemunya di belakang rumah sudah terpendam selama 10 tahun yang mendam juga dia sendiri. <laughs> Paham ya? Yang mendam dia sendiri kemudian setelah 10 tahun dibongkar katanya wahyu dari Allah taala, nggak mungkin. Kami ya? hati-hati. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya hum muballighuna 'anillahi subhanahu wa ta'ala fima ya'muruhum bih hanya saja para nabi dan rasul mereka adalah orang-orang yang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah diperintahkan ke kepada mereka. Pahami baik-baik barakallahu fikum wa fima yanhahum anhu dan menyampaikan terhadap perkara yang memang sudah dilarang eh, yang Allah telah melarang mereka dari perkara tersebut. Fahumul wasitatu bainallah wa baina khalqihi fi tabligh risalah. Maka mereka para nabi dan rasul adalah wasitah perantara antara Allah dan antara makhluknya di dalam menyampaikan risalah. Allahul musta'an. Qauluhu an uqatilan nas yakni al-kuffar. Orang-orang kufar diperangi hingga mereka mau mengucapkan apa kalimat la ilaha illallah syahadatain. Ini tentunya ketika zaman peperangan. Adapun sekarang kalau kita posisi damai, enggak ada peperangan, juga tentram seperti ini enggak boleh membuat kegaduhan. Itu termasuk apa? Bentuk anarkisme, kejahatan, bukan ajaran dari agama Islam. Apalagi bom bunuh diri, apalagi membuat keonaran, apalagi gabung dengan tim-tim terorisme atau yang semisalnya. Itu semuanya bukan dari ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam mengajarkan agar orang itu tenang, sakinah, bersatu, eh, rukun. Namun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Rukunnya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan di atas kebatilan. Bukan di atas kejahatan. Bukan di atas kekeliruan. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai na'am kita kemudian langsung hancurkan gereja sana, gereja sini. Ini bentuk kekerasan yang dilarang dalam syariat. Karena apa? Karena kita bukan ulatul umur, kita bukan pemimpin. Kita ini rakyat sipil. Rakyat sipil barakallahu fikum yang lebih baik yang lebih afdalnya mencari ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bikin keonaran, kemudian apa? Nah, kemasukan subhat dari kalangan orang-orang yang mengatakan jihad, jihad, jihad. Hati-hati. Jangan terpengaruh barakallahu fikum. Seperti mungkin kelompok yang akan dengar kelompok ISIS, jaringan Al-Qaeda, JIL, jaringan Islam liberal, JIS, Jamaah Ingkar Sunnah. Paham ya? Allah musta'an. Intinya hati semua, hati-hati barakallahu fikum. Dari kelompok-kelompok sesat tersebut harus hati-hati. Karena kita nggak berhati-hati, akan terbawa arus oleh mereka. Berjubah, berjenggot juga, istrinya bercadar, enggak sembarangan. Tapi pemikirannya, ideologinya berontak, kudeta, revolusi, pemberontakan, eh, demonstrasi, bom sana, bom sini. Nah ini, ini yang bedakan. Ternyata ideologi itu penting sekali. Pemikiran itulah yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlu bid'ah ad maksudnya ya? Jadi jangan sampai kita termakan oleh subat-subat orang-orang yang membuat keonaran barakallahu fikum. Naam. Ahlus wal jamaah senantiasa apa? Mengajak kaum muslimin untuk bersatu, rukun, damai. Namun di atas apa? Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an was sunnah. Ikhwan fiddin din, wa jazakumullah. Perhatikan baik-baik berikutnya. Qaluhu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata hingga mereka sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah bersaksi dengan persaksian syahadatain syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah mafhum kalau sudah mengucapkan seperti itu jangan dibunuh karena kita menghukumi secara dohirnya. Oleh karena itu kisah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ketika ada musuh dibunuh oleh beliau, Rasulullah marah mengatakan aqatal tahu ba'dan qala la ilaha illallah ya Usama aqatal tahu ba'dan qala la ilaha illallah wahai Usama kenapa kok engkau membunuh dia padahal sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah bayangkan menurut Usama bin Zaid saat itu ya Rasulullah wahai Rasulullah dia mengucapkan itu karena takut untuk dibunuh atau karena untuk menyelamatkan hartanya katanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Apakah kamu sudah membelah dadanya?" Bayangkan. Kok tahu seperti itu dari mana? Kita menghukumnya secara dohirnya. Dohirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dilihat perkembangannya gitu loh. Bagaimana perkembangannya nanti kalau dia ternyata setelah mengucapkan masih nimbrung dengan orang kufar, berarti seperti orang kufar gitu loh. Tapi kalau dia mengucapkan udah. Pak maksudnya? Ini menunjukkan bahwasanya kaidah yang sangat penting perhatikan baik-baik. Nah barakallahu Naam, kaidah yang sangat penting al-hukmu 'ala dhahir. Menghukum sesuatu sesuai dengan dohirnya. Jadi kalau dohirnya kok dia orangnya enggak beres, jangan salahkan orang nuduh dia enggak beres. Karena dohirnya dia menampakkan enggak beres gitu loh. Paham ya? Tapi kalau dia itu seandainya orangnya baik, bagus dohirnya, kita hukum dohirnya zahirnya. maksudnya ya? Menghukum sesuatu sesuai dengan dohirnya. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita pahami barakallahu fikum kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dah. Nah, kemudian ada salat, zakat, terjaga darah-darah mereka, harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam. Karena hak Islam itu sangat apa? berhati-hati di dalam mengalirkan darahnya kaum muslimin. Enggak bermudah-mudahan warakallahu fikum. Karena nanti hadis akan kita lawati nanti bahwasanya darahnya kaum muslimin tidak dihalalkan untuk dialirkan kecuali disebabkan karena tiga salah satu tiga perkara. Pertama, as zani karena berzina. Berzina sudah menikah atau berzina dirajam. Hukum Islam seperti itu aslinya. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, qisas. Qisas orang membunuh dibalas membunuh. Halal darahnya karena qisas. Yang ketiga, yang ketiga at-tariqul dini al-mufariqul jamaah, meninggalkan agamanya, berpaling dari jamaatul muslimin, murtad maksudnya. Murtad. Nah, tiga ini darahnya apa? dihalalkan karena ada sebabnya. Wa illa jangan sekali-kali bermudah-mudahan mengalirkan darahnya kaum muslimin. Ancamannya berat barakallahu fikum. Ancamannya apa, Pak Sengaja membunuh orang mukmin ancamannya apa? Neraka jahanam. Dalilnya Naam barakallahu fikum. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Artinya apa? Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya neraka jahannam bayangkan. Antum saksikan orang-orang yang membunuh diri itu. Mereka menganggap bahwasanya yang mati yang meninggal orang kufar saja. Padahal orang-orang sekelilingnya nggak bersalah, terkadang orang muslim juga ikut mati. Antum saksikan bagaimana? Apakah itu termasuk jihad? Bukan jihad. Itu namanya apa? Menjerumuskan ke dalam api neraka jahanam karena bunuh diri ancamannya berat. Bunuh diri ancamannya berat barakallahu fikum. Lihat tadi ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan satu fajazaohu jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, nah kemudian apa? Eh, balasannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha kekal di dalamnya. Kemudian wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Dapat kemurkaan Allah taala dan laknat, ingat-ingat. Laknat itu kalau munculnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya Yusuf? Kita lewati laknat ada dua jenis. al laknatu minallah, al laknatu na'am bainal makhluk. Laknat dari Allah taala laknat di antara makhluk. Apa laknat dari Allah Taala? Allah Taala melaknat fulan, melaknat alan. Maksudnya apa? Naam, at-tardu wal ibtiadu min rahmatillah. Ini dihafal seperti ini, pendek ini apa ya. At-tardu pengusiran, al-ibtiadu penjauhan dari rahmat Allah taala. Itu kalau laknat muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau muncul dari rasulnya itu juga doa. Doa nah mendoakan bahwasanya Allah taala akan melaknat mereka, menjauhkan dan mengusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti la'anallahu akilah riba wa muqilah wa syahidai wa katiba. Eh, Allah Subhanahu wa taala melaknat, perhatikan baik-baik. Allah taala melaknat pemakan harta riba. Kemudian yang memberi makan dari harta riba, yang menyaksikan transaksi riba kena laknat juga. Paham ya? Yang mencatat sekretarisnya kena juga, tukang parkirnya dikhawatirkan. Paham ya? Tukang parkirnya dikhawatirkan juga. Karena ikut andil melestarikan bank di situ gitu loh. Dan nah, terus bagaimana selamat? Gak usah ikut campur dengan bank. Kalau mau nabung nabung di rumah. Paham ya? Kalau ternyata uangnya banyak bertumbuh-tumbuh, dibelikan emas batangan, disimpan dengan simpan yang rahasia. Paham ya? Kalau ternyata enggak muat juga dibelikan tanah-tanah yang strategis, stempel, kemudian sertifikat sudah selesai. Insya Allah tanah itu kalau strategis tempatnya Enggak akan apa? Enggak akan rugi biidznillah. Paham itu ya? Itu solusi yang terbaik. Setelah menempuh solusi ini kok nggak bisa lagi, baru boleh komentar. Paham ya? Adapun uang anak enggak bisa nih uang anak jutaan. Berapa jutaan? dua juta setengah. Wallahu musta'an, kurang. Satu M kalau antum mau solusi yang terbaik jangan simpan di bank. Paham ya? Bank itu ya barakallahu fikum walaupun bank syariah antum jangan percaya. Pinjam 5 juta kembalikan berapa? 5 juta lebih enggak? Itu sudah enggak syariah itu. Kalau syariah itu 5 juta pinjamnya kembalikan 5 juta juga. Ada enggak kira-kira Mas? <laughs> Enggak ada, enggak ada. 5 juta kembalikannya 5 juta koma sekian. Ini kalau tepat pada tempo dan waktunya. Kalau melebihi tempo dan waktunya, ya udah diundur. Tapi naik menjadi 6 juta. Paham ya Allah musta'an. Dalil dan ayatnya sangat banyak sekali. Yang jelas ini sekedar selingan bahwasanya laknat kalau muncul dari Allah taala itu dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau laknat antara makhluk apa maknanya? nam Asabu Wasatem, Asabu as sertaan, wasyatm. Cercaan, cacian dan makian. Kalau si melaknat si itu maknanya cuma mencaci maki aja. Karena manusia nggak bisa menjauhkan dari rahmat Allah taala. Paham soalnya ya? Dibedakan. Ini upayakan tercatat ya bagi para talabatul ilm upayakan tercatat ini biar tahu perbedaannya. Laknat dari Allah taala itu lain dengan laknat antara makhluk. Paham maksudnya ya? Aywan na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Setelah mereka mengucapkan syahadatain, kemudian salat, kemudian zakat, ai hatta yadkhulu fi dinil Islam. Maksudnya hingga mereka semuanya masuk ke dalam agama Islam Li'annahu dinullahi alladhi ikhtarahu li'ibadihi. Karena Islam itu adalah agama Allah yang Allah Taala memilihkan untuk hamba-hambanya. Fala dina siwa, enggak ada agama lain Paham ya? Enggak ada agama lain kecuali agama Islam saja. Jadi walaupun antum dikasih uang sebanyak apapun, suruh murtad jangan mau. Paham ya? Itu semuanya nanti akan menghancurkan amalan antum semuanya. Jadi bagaimana? Semiskin apapun, sefakir apapun, antum masih muslim mukmin, insyaallah باذنillah kunci keselamatan. Qad aflaha man aslama. Sungguh telah beruntung orang yang beragama Islam. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Inna dina 'indallahi Islam." Ini dihafal ayat yang pendek, singkat, padat, maknanya meluas, menyeluruh. Perhatikan baik-baik. "Inna dina 'indallahi Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Ta'ala hanya agama Islam. Ya apa nanti ya. Na'am barakallahu fikum. Yang kedua, wa qala ta'ala wa man yabtaghi al islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Perhatikan baik-baik dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, niscaya tidak akan diterima dari sedikit pun. Tidak akan diterima dari orang tersebut sedikit pun amal yang terima agama selain agama Islam barakallahu fikum. Misalkan sekarang pertanyaan untuk ada orang yang beragama selain agama Islam, nyumbang masjid Ahlus Sunnah. Eh? 5M, lima m Dia nyumbangnya ikhlas dan juga pokoknya anak enggak mau balasan apa-apa. Eh? Pokoknya ini lima m untuk Ma'had Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dapat pahala enggak dia? Masya Allah. Hayakumullah. <laughs> Ahlan wasahlan. sahlan. Allah musta'an. Orang kafir nyumbang lima M dapat pahala? <laughs> Perhatikan baik-baik. Orang kafir yang nyumbang ini, orang kafir. Agamanya bukan agama Islam, nyumbangnya lima M. Bantu Masjid ahlu Sunnah wal Jamaah. Dapat pahala enggak? Enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa. Pahalanya itu enggak ada. Kebaikannya ditunaikan di dunia semuanya. Nanti di akhirat sebagai bahan api neraka jahanam. Wallahu a'lam. Hati-hati barakallahu kalau Naam. Kita lihat berikutnya. Fala dina illal Islam, gak ada agama kecuali Islam. Allah ja'at bihir rusul, yang dibawa oleh para rasul, salawatullahi wassalamu alaihim. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas mereka. Ingat-ingat, salawatullahi wasalamu alaih. Kalau salawat, salawatullah maksudnya ada doa. Paham ya? Sana ujian dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan para penduduk langit untuk nabinya. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian berarti agama semua para nabi itu agamanya Islam. Iya kan? Iya, semua nabi agamanya Islam. Hanya saja Islam sudah kita lewati terbagi menjadi dua. Islam yang maknanya apa dan apa? Ya. Agama Islam terbagi menjadi dua. Islam yang maknanya apa dan apa? Khusus dan Umum. Eh, ingat-ingat. Islam yang mananya umum dan Islam yang mananya khusus. Islam yang mananya umum itu agama semua para nabi. Islam yang mananya khusus adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menghapuskan semua agama-agama sebelumnya, menyempurnakan. Jadi agama Islam agama yang sempurna enggak perlu penambahan, enggak perlu apa? pengurangan. Jadi enggak perlu antum mendirikan apa? ma'had ite, Islam terpadu. Dipadukan dengan apa lagi? Enggak usah dipadukan sudah. Islam sudah sempurna. Mau dipadukan dengan IPS, IPA, biologi, fisika, paham ya? Geografi. Paham ya? Enggak perlu barakallahu fikum. Islam sudah sempurna qala Allah qala Rasul. Menghafal Al-Qur'an, menghafal As-Sunnah. Paham ya? Enggak perlu ma'had ahli sunnah itu. <laughs> Allah Ustaz. SD IT, TK IT, maksudnya. Hindari barakallahu fikum. Kita enggak perlu seperti itu. Allah musta'an. Ijazah-ijazah yang kita dapatkan nanti di kuburan kita ditanyakan, ijazahmu sampai apa? S2 atau S1? Paham ya? Kalau antum ditanya, antum belajar di Ma'had Darut Taqwa ini sampai apa tingkatannya? Apa derajatnya? Apa kedudukannya? Bilang aja nol besar gitu aja. Paham ya? Paham ya? Nah, barangkali film kelas apa? Sampai kelas apa? Kelas berat. Paham ya? Kenapa kelas berat? Yang dihafal Al-Qur'an dan sunnah sembarangan. Nah, barakallahu fikum. Jadi nggak perlu mengandalkan apa ijazah. nggak perlu antum. Antum nanti keluar dari sini enggak ada ijazah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang jelas yang diharapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala mendakwahkan agama Islam yang benar. Islam ini sudah sempurna, nggak perlu lagi dipadukan dengan perpaduan-perpaduan yang lainnya. nggak perlu Islam terpadu, nggak perlu. nggak perlu dipadukan lagi sudah sempurna. Kalau Allah kalau Rasul, Al-Qur'an Wasunnah, sunnah. Naam. Kita lihat berikutnya ila an ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fasara al-islamu yutlaqu ala madzhabihi alaihi salatu wassalam sampai diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka menjadilah agama Islam itu murni diletakkan digunakan untuk agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya ini? Berarti kesimpulannya ada berapa tadi? Islam ada berapa makna? Apa itu? am wa khas. Islam yang umum, Islam yang khusus. Islam yang umum agama semua para nabi agama Islam. Islam yang khusus adalah Islam yang bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Da'watut tauhid. Dakwah pertama kali yang didakwakan adalah dakwah tauhid. Karena muncul kesyirikan pertama kali di zaman Nabi siapa? Lah, ba'as khair insyaallah. Hayakallah. Nah. Kesyirikan pertama kali muncul di zaman Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam ahsan. Nabi Nuh alaihissalam. Karena dulu ketika zaman Nabi Adam alaihissalam itu perbuatan dosa ada, cuman kesyirikan belum muncul saat itu. Paham ya? Munculnya kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam ketika mereka mengagungkan kuburan-kuburan orang-orang saleh. Yahus, Ya'uq, Nasr. Paham ya? Na barakallahu fikum muncullah kesyirikan. Akhirnya Allah Ta'ala utus Rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi siapa? Nuh alaihissalam. Paham ya? Adapun Adam alaihissalam nabiyun walam yakun rasulan. Paham maksudnya ya? Jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam berapa abad kemarin? 10 abad. Berapa tahun? 1000 tahun. Ahsan. Nah, barakallahu fikum itu jaraknya muncullah kesyirikan di zaman apa? Eh, muncullah kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Apa maksudnya ya? Rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi ini siapa tadi? Nuh alaihissalam. Jangan berkeliru ya. Na'am barakallahu fiikum. wal Islamu lahu arkan. Islam itu memiliki rukun-rukun. Islam memiliki rukun-rukun. Kita tutup dengan rukun-rukun ini. Perhatikan baik-baik. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah rukun-rukun tersebut persaksian la ilaha illallah perhatikan baik-baik wa anna muhammadar rasulullah syahadatain jadi jangan sampai keliru kalau setiap tahun ada di alun-alun sekatenan sekatenan sekatenan itu kata mereka diambil dari kata syahadatain diplesetkan sekatain sekatan sekatenan paham ya Allah musta'an itu enggak ada asal usulnya jadi enggak perlu antum ikut ke sana enggak perlu barakallahu fikum Nam syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad Rasulullah. Allahu musta'an. Khair insyaallah. Kita lihat berikutnya. Wa itaz zakah. Setelah salat menunaikan zakat. Zakat bisa masuk dalam zakatul fitr, juga zakat yang wajib seperti zakatul amwal atau yang semisalnya. Naam. Wa shaum Ramadan, puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu di bulan apa? Ah Abdurrahman. awal atau Safar, Rajab. Puasa Ramadan di bulan apa? Safar, Rajab, Syawal. Enggak masalah nanti kalau belum benar diluruskan. Puasa Ramadan di bulan apa? Akhab Rahman. Ramadan juga. Enggak usah bingung-bingung. Puasa Ramadan di bulan Ramadan. Paham ya? Antum puasa Ramadan di bulan Syawal enggak diterima. Allah musta'an. Jangan sampai keliru ya. La ba'as khair insyaallah. Berikutnya Kemudian apa? Wa hajju baitillahil haram. Haji rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia maksudnya di Na'am barakallahu fikum Ka'bah Baitul Haram. Man istata'a istabila bagi orang yang mampu menempuh perjalanan. Mampu di sini mampu apanya Yusuf? Harta dan bendanya? Apa? Eh harta dan badannya. Nah, bukan harta benda sama aja harta benda ya. Allah musta'an. Harta dan badannya mampu dua-duanya, silakan tafadhal. Naam, haji bagi yang mampu. Hadhihi arkanul Islam kama bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah rukun-rukun Islam sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan insyaallah taala penjelasan penjabarannya kita tunda pada pertemuan yang berikutnya. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.